PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Uh, bu, bu, buka pintu itu, Bu. Walah, Pak. Apa yang terjadi dengan dirimu? Eh, kenapa muka dan tubuhmu ini, Pak? Oh. ayo, Masuklah, Pak. Masuk. Ah, Pak, Pak. Oh, sakit sekali, Bu. Tunggu Aduh. Ya, Pak, ah. kenapa jadi begini, Pak? Intan. Intan. Benar-benar setan mereka itu, Bu. Siapa, Pak? Siapa? Ada apa, Bi? Apa yang terjadi dengan Taman? Ayo, Ayo bantu aku, bantu aku. Angkat pamanmu ini ke dalam, Intan. Ba baik, Bi. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur. Ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Prokol, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Letakkan di balik-balik itu. Ah. Letakkan, letakkan di sini, Intan. Mereka bukanlah manusia, Bu. Bukan penguasa. Ada apa, Paman? Apa yang terjadi dengan Paman? Bukankah Paman tadi pergi membayar pajak? Ya, Begal-begal antek dari Jaya Suntana itu memaksa aku untuk melepaskan cincin permata yang kukenakan. Ah, ah, lalu, lalu Pak? Aku berusaha untuk mempertahankannya. Melihat sikapku yang akan melawan, mereka dengan serta memukuliku beramai-ramai. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop mulut diare dan disentri perut melilit kebirit-birit stop stop dengan intro stop mulut diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak stop stop dengan intro stop intro stop stop trap Obat diare dengan vitamin berkhasiat top diare. Vitaminnya segarkan badan. Top fat Makanya makan makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Top top dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Resep. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tesar Sponsen, ide cerita CC Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-54 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anti Hulan, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Kastu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Abud sebagai Jerangkong Hidup, Margaret sebagai Intan Pandini, Herman sebagai Kicangkara, Mimi sebagai Bibi, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Jerangkong hidup memberikan petunjuk pada Raden Purbaya cara pemecahan dari serangan Mamangkuraya dan sekaligus dengan serangan Palasan. Sementara itu Raden Karmapala bersama dengan Anting Wulan dan Sariti yang hendak menuju Kali Cagak berjumpa dengan Raden Purbaya dan kedua tokoh sakti yang sedang mengadu ilmu. Sariti yang belum mengenal kedua tokoh sakti tersebut akhirnya terluka dalam yang cukup parah karena kemarahan dari Jerangkong hidup. Juga diceritakan, Raden Purbaya berhasil membujuk Mamang Kuraya untuk memberikan obat pada Anting Wulan dan Sariti. Dan pada akhir kisah tersebut diceritakan, Raden Purbaya yang sedang memecahkan gerakan menggunting dengan melemparkan sebuah benda kecil berbentuk besi bulat, pemberian dari jerangkong hidup sebagai ganti senjata rahasia tajam. <laughs> Gerakan mengadu nyawa rupanya. Eh? Besi bulat yang meluncur ke arahnya disambar Mamang Kuraya tanpa curiga sedikit pun. Akan tetapi, ketika besi itu digenggamnya, jarum-jarum halus yang tersembunyi dalam lubang-lubang kecil pada besi bulat itu mencelat keluar, menusuk telapak tangan Mamang Kuraya. Eh, eh, eh Purbaya, apa yang telah kau lakukan padaku? <laughs> bagus, bagus Purbaya, rencana kita berhasil. Raden Purbaya sesaat terhenyak ketika melihat akibat total dari lemparan senjatanya. Sedangkan Anting Wulan dan Sariti menggeram marah melihat kecurangan yang dilakukan oleh Raden Purbaya. Belum lagi sirna keterkejutan mereka. Tiba-tiba, jerangkung hidup, iblis mahaganas yang sejak tadi memendam rasa penasaran, melompat menyerang Mamang Kuraya yang sedang dalam keadaan lemah akibat serangan racun dari ular api yang terdapat dalam besi bulatnya. <laughs> Bagus, Bagus Purbaya muridku. Kau sudah berhasil melaksanakan perintahku. Hmm. Mati kau kuraya. Ya. <laughs> Apapun dan bagaimanapun caranya, kau sudah berhasil kukalahkan kuraya. Hmm. Sambil terkekeh-kekeh, Iblis bertubuh tinggi kurus itu meraba seluruh tubuh mamang Kuraya dan berhasil mengambil sebuah kitab kecil yang terbuat dari kulit hewan dan botol kecil yang berisi pil berwarna kekuning-kuningan. <laughs> Terima kasih, Kuraya. Eh, Kuraya. Wah, oh, manusia tidak berguna. Ternyata kau sudah mampus. Hei, ayolah Purbaya. Kita tinggalkan tempat ini. Hei, tunggu. Kau pun ikutlah aku, bocah. Hei, jangan bawa anak itu. Jangan bawa Raden Karma Pala. <laughs> aku pinjam anak ini beberapa tahun. Kelak aku akan mengembalikannya. Sambil menggendong dua orang anak, Jerangkong hidup melompat meninggalkan Sariti dan Antingulan yang terkapar di tanah bebatuan. Sedangkan Raden Purbaya bagaikan terkena sihir, membisu Tak sepatah kata pun yang dapat dikeluarkan dari mulutnya. Jiwanya merasa terpukul melihat kejadian-kejadian hebat yang berlangsung di hadapannya. Kakeknya yang sangat baik mati terbunuh oleh gurunya. Dan jalan untuk itu dialah yang membukanya, menyerang dengan senjata beracun. Bagaimana mungkin kita akan dapat merebut Raden Karmapala dari iblis ganas itu? Raden Karmapala kelak akan tumbuh menjadi seorang pemuda perkasa, Wulan. Iya, tapi sekaligus akan tumbuh menjadi iblis kecil. Sebagaimana halnya dengan Raden Purbaya. Anak itu dengan licik telah membunuh guru dari Eyang Resi. Uh, uh, uh, marilah kita tutupi mayat kakak itu dengan batu-batuan, Wulan. Dan kemudian kita temui gurumu, Resi Wanayasa. Biarlah dia yang memutuskan apa yang harus kita lakukan kemudian. Mari, Sariti. Dengan tertatih-tatih, kedua gadis perkasa yang mengalami luka dalam yang cukup parah itu menutupi tubuh Mamang Kuraya yang telah menjadi mayat itu dengan batu-batuan. Dan kemudian, setelah beristirahat sejenak, Keduanya kemudian menuju kali cagak di mana Resi Wanayasa berada. Sementara itu, Prabu Jaya Suntana tengah mengerahkan para prajurit serta pembantu-pembantunya untuk mengumpulkan laki-laki yang dapat dijadikan prajurit. Dari anak muda hingga orang tua yang masih cukup mempunyai kekuatan, suka rela maupun dengan paksaan, semuanya diwajibkan untuk mengikuti latihan olah keprajuritan. Coba periksa rumah di sudut sana. Aku akan periksa rumah-rumah di sekitar. Buka! Buka pintu ini! Kami prajurit kerajaan! Uh, ada apa Tuan prajurit datang kemari? Minggir! beri aku jalan! Uh, iya, iya. Mari, mari. Silahkan masuk, Tuan. Hmm. Mana keluargamu yang lain? Uh, anu, Tuan. Mm, mereka sedang pergi ke Galuh, ke rumah saudara kami di sana. Hmm. Kau tahu maksud kedatangan kami kemari? Tidak, Tuan, tidak. Saya tidak tahu, Tuan. Hei, apakah pengumuman dan selebaran yang dipasang di setiap jalan di kota raja ini dan di seluruh desa-desa di Karang Sedana, kau tidak tahu? I, oh, iya, iya, iya, iya. Saya tahu itu, Tuan. Iya, saya tahu. Nah, lalu kenapa kau masih juga membiarkan keluargamu keluar dari kota ini? Uh, wah, bagaimana ya? Eh, tapi anu, Tuan, anak saya yang tertua sudah dibawa ke istana itu untuk mengikuti latihan olah keprajuritan begitu. Hmm. Hmm, sedangkan anak saya yang lain masih terlalu muda untuk itu, Tuan. Dan lagi, anak itu tidak tertarik untuk begituan. Anak itu bercita-cita hendak melanjutkan pekerjaan saya, berniaga. Eh, ya. Persetan semua dengan cita-cita anakmu itu. Sang Prabu memerintahkan agar setiap anak muda dan orang tua yang masih cukup kuat untuk dididik olah keprajuritan dan semua harus mengikutinya. Iya, iya. Tapi anak saya itu masih sangat muda sekali, Tuan. Iya, tapi mana anak itu? Kau sudah menyembunyikannya. Jika demikian, kaulah yang harus menggantikannya. Uh, uh, uh, jangan, Tuan, jangan. Saya sudah tidak mempunyai kekuatan untuk membawa tombak. Aduh, Tuan, apalagi harus membunuh orang. Ya, jika memang jumlah yang kami cari mencukupi, kau akan kami kembalikan. Ayo, bawa orang itu. Baik, Tuan. Ayo. Uh, uh, jangan, jangan, jangan, Tuan. Jangan bawa saya. Uh, sebentar, sebentar dulu, Tuan. Uh, tunggu dulu. Aduh, uh, ini ada yang ingin saya katakan. Uh. Hei, berhenti dulu. Hmm, ada apa? Saya, saya mempunyai sesuatu untuk Tuan. Uh, tunggulah. Hei, ayolah cepat. Kami harus segera kembali. Iya, sebentar Tuan. Ah, ah, ini Tuan, ini. Ah, jika saja Tuan mau membiarkan saya tetap di rumah ini, ah, saya saya akan memberikan kalung ini untuk Tuan. Ah. Hmm. Coba berikan padaku kalung itu. Iya, ini Tuan. Ah, saya akan memberikan sebuah lagi pada Tuan yang lebih besar jika Tuan berjanji tidak akan mengganggu kami sekeluarga. Anak kami yang kedua ini masih sangat muda, Tuan. Tolonglah saya ya, Tuan. Hmm. Mana kalung yang lainnya? Anu, Tuan, ada pada istri saya. Tuan dapat kembali ya dua hari lagi. Saya dapat memberikan kalung itu jika istri saya sudah kembali, Tuan. Hmm, baiklah. Kau selamat sekeluarga. Aku akan kembali dua hari lagi kemari. Ayo kita pergi. Ya, Ki. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu Flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Pharma. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Uh. Aku harus segera meninggalkan kota raja ini menyusul istriku. Huh, kota ini menjadi semakin parah saja. Uh, semenjak pemerintahan baru dipegang oleh Prabu Jaya Suntana. Nah, aku harus segera berkemas. Malam nanti aku akan meninggalkan desa ini. Demikianlah suasana di kota raja Karangsedana Ketenangannya mulai terusik karena ulah dari Prabu Jaya Suntana sendiri yang harus segera menepati janjinya pada Ranghyang Prabu Sora yang telah membantunya mendapatkan kekuasaan di Karang Sedana. Sepuluh ribu tentara harus segera disiapkannya. lagi. Ah, ya, bagus, bagus. Ayo, teruskan latihan kalian. Sebentar lagi kalian boleh istirahat. Ayo, jangan berhenti dulu sebelum saatnya. Terus, terus. Sementara itu di bagian lain dari kota raja, Kicangkara bersama istri dan Intan Pandini kemanakannya juga tak luput dari kemelut yang sedang melanda kota raja dan seluruh bagian kerajaan Karang Sedana. Uh, eh, bu, Walah, oh, Pak. Oh. Apa yang terjadi dengan dirimu? Eh, kenapa muka dan tubuhmu ini, Pak? Ah, Ah, ayo, masuklah, Pak. Masuk. Ah, Pak, ah. Pak. Ah. ah. sakit sekali, Bu. Tubuh Aduh. Pak, ah. kenapa ah. jadi begini, Pak? Intan! Intan! Benar-benar setan mereka itu, Bu. Ah. Siapa, hmm. Pak? Ah. Siapa? Hmm. Ada apa, Bi? Ah, apa yang terjadi dengan Paman? Ah. Ayo, ayo bantu aku. Bantu aku. Angkat pamanmu ini ke dalam, Intan. Hmm. Ba baik, Bi. Ayo, ayo angkat. Letakkan di balai-balai itu. Letakkan, letakkan di sini, Intan. Mereka bukanlah manusia, Bu. Bukan penguasa. Ada apa, Paman? Apa yang terjadi dengan Paman? Bukankah Paman tadi pergi membayar pajak? Ya. Eh, begal-begal antek dari Jaya Suntana itu memaksa aku untuk melepaskan cincin permata yang kukenakan. Ah, ah, lalu, lalu Pak? Ya, aku berusaha untuk mempertahankannya. Melihat sikapku yang akan melawan, mereka dengan serta memukuliku beramai-ramai. Perampok? Ya, mereka adalah perampok yang licik. Mereka mengambil cincin permataku dengan alasan untuk pembangunan dan perjuangan bangsa. Rampok licik. Kau, kau harus melaporkan semua perbuatan mereka pada Pati Darpo, Pak. Mereka semuanya sama, Bu. Ketika prajurit-prajurit itu sedang memukuliku, Pati Darpo datang dan orang itu sedikit pun tidak menaruh perhatian padaku. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Bu. Sebelum penjagaan di sekitar kota raja diperketat. Tapi, tapi kemana, Pak? Kemana kita harus pergi, Pak? Oh, kemana sajalah, Bu. Yang penting kita harus segera meninggalkan neraka ini. Aku mendengar Kidarpo merencanakan akan memperketat penjagaan kota raja, Bu. Iya. Hmm. Baiklah, kita tinggalkan tempat ini. Kita dapat membangun rumah dengan permata-permata yang kita miliki di Indra Prahasta, Sumedang Larang, ataupun Galuh, Pak. Ya, kita tinggalkan kota raja setelah hari gelap, Bu. Huh, huh. Kau pergilah bersama dengan Intan. Dan tunggulah aku di luar gerbang kota raja. Aku akan menyusulmu setelah beberapa saat. Uh. Kenapa oh. paman tidak bersama-sama saja? Oh, aku khawatir mereka akan mencurigai kita jika kita pergi bersama-sama. Tapi kan paman saat ini ah. Siapa yang akan menjaga paman jika sampai terjadi apa-apa dengan paman? Oh, oh, tidak, Intan. Aku tidak apa-apa, Intan. Pukulan-pukulan mereka hanya melukai kulitku saja. Memang terasa sakit sekali. Tapi setelah dibasuh dengan air, tubuhku pasti akan menjadi segar kembali. Ayolah cepat berkemas-kemaslah kalian. Baiklah, Paman. Uh, biar aku yang mengemasi barang yang akan kita bawa. Kau masaklah air untuk membasuh luka-luka pamanmu, Intan. Baik, Bi. Hmm. Gerbang itu dijaga oleh beberapa orang prajurit. Mudah-mudahan saja istri dan kemanakanku Intan tidak mendapat kesulitan. Hmm. Ya, mudah-mudahan. Satu jam lalu istriku lewat gerbang ini. Ya, kini giliranku. Aku tidak berani memandang prajurit penjaga itu. Oh, Dewata, tolonglah hambamu ini. Hei, di sana! Berhenti dulu! Mau kemana kau malam-malam seperti ini? Ah, uh, ke desa sana, Tuan. Ke desa Sari. Hei, bukankah kau yang tadi siang membayar pajak? Hmm, apa perlumu ke desa itu? Uh, uh, saya hendak hendak berobat, eh, Tuan. Apa keperluanmu ke desa Muarasari? Uh, saya saya hendak hendak berobat, Tuan. Hmm, berobat. Apa yang hendak kau obati? Apakah kau sedang sakit? Uh, ya Tuan. Seluruh tubuh saya ini, Tuan. Bukankah Tuan juga tadi ikut memukuli saya? Oh, oh ya ya ya ya. ya. Jadi kau hendak mengobati luka-lukamu itu? Uh, nah, pergilah. Oh, hampir saja. Ah, untung saja aku dapat menyebutkan alasan yang tepat. Ah, aku harus mencari istri dan kemenakanku. Ah, kukira ia tidak menungguku terlalu jauh dari pintu gerbang ini. Oh, itu dia suara istriku. Eh, di manakah kau, Bu? Kenapa kau sampai bersembunyi di tengah semak itu? Hah? Uh, uh, Pak, apa kau kira prajurit-prajurit peronda itu yang lalu lalang di sini tidak akan mencurigaiku duduk berdua di sini, Pak? Eh, maksudmu di sekitar sini banyak prajurit peronda? Iya, Pak. Mereka berkuda, masing-masing dua atau tiga orang. Oh, jika demikian, Ayolah kita lanjutkan perjalanan kita, Bu. Kita harus menghindari peronda-peronda itu. Uh, ayo, Pak. Uh, mari, Intan. Ah, Bu, awas, Bu. Intan, sembunyi. Peronda-peronda itu datang. Loh, Kanjeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terang flu, beri segera brokol sirup. Brokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Procol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Procol, obat flu andalan. sirup, produksi Kalbi Farma. Ki Cangkara segera menarik istri dan anaknya masuk ke dalam semak. Ketika dari kejauhan ia melihat beberapa ekor kuda mendatanginya. Nah, pendengar sekalian, apakah yang terjadi dengan Intan Pandini, paman dan bibinya? Apakah mereka akan berhasil meninggalkan Karang Sedana dengan selamat? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.